Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tafsir kita. Masih dalam surat Al-Baqarah Kita sekarang masuk pada ayat yang ke-102 ayat yang panjang berbicara tentang sihir-sihir yang berkembang setelah zamannya Nabi Sulaiman di kalangan Bani Israel. Allah telah berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Dan Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Syaitan-syaitan itulah yang mengajarkan kepada manusia sihir wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut Marut dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negara Babilonia yaitu malaikat Harut dan Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. <clears throat> Dan kedua malaikat ini tidak mengajarkan kepada seorang pun ilmu sihir sampai mereka berdua mengatakan innama nahnu fitnatun sesungguhnya kami hanyalah fitnah bagi kalian ujian bagi kalian fala takfur maka janganlah kalian kufur dengan mempelajari ilmu sihir fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka manusia mempelajari dari keduanya yaitu dari Harut dan Marut ilmu sihir yang bisa mencerai berikan antara seorang dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tetapi mereka tidak akan bisa memadorotkan kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari apa yang memadorotkan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. alimu laman ishtarahu fil akhirati kholak. Padahal mereka sudah mengetahui siapa yang membeli sihir maka nanti di hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bagian kenikmatan. Walabi sama ang angfusahum dan sungguh jelek sekali apa yang mereka jual belikan untuk diri mereka. Laukanu alamun jika seandainya mereka itu mengetahui akan kejelekan amal mereka. <clears throat> Ini ayat yang sangat bagus sekali membicarakan tentang bagaimana merebaknya ilmu sihir setelah Nabi Sulaiman. Dan ayat ini sering dipakai oleh orang-orang yang meruqyah sehingga dimasukkan dalam ayat-ayat ruqyah karena memang ayat ini sangat bagus sekali. Dan ayat ini juga membongkar tentang bagaimana praktek perdukunan. Panjang lebar Allah telah sebutkan dalam ayat ini dan memang di kalangan Bani Israel atau kalangan Yahudi, praktek sihir mereka itu sangat kuat. Yaitu terbiasa mereka itu melakukan praktek sihir itu biasa di kalangan mereka. Sampai akhirnya orang Yahudi pun berhasil menyihir Rasulullah Shallallahu Yaitu seorang Yahudi yang namanya Labid bin Aksom itu pun berhasil menyihir Rasulullah Shallallahu dan itu menunjukkan bahwa ilmu sihir di kalangan Yahudi itu sangat tersebar. Maka di sini Allah telah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Orang-orang mengikuti dan mempelajari apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Nabi Sulaiman <clears throat> di kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma Sulaiman dan Nabi Sulaiman itu tidak kufur. Yaitu Nabi Sulaiman itu tidak memiliki sihir. Walakin na kafaru. <clears throat> Tetapi yang kafir itu adalah para syaitan yang telah mengajarkan sihir dan mereka mengatasnamakan itu ilmunya Nabi Sulaiman. <clears throat> Ceritanya ada dua riwayat, banyak riwayat sebenarnya masalah ini. Akan saya sebutkan dua riwayat disebutkan oleh Imam Nukafir dalam tafsirnya dari pendapat Abdullah bin Abbas tentang memahami ayat ini. Belum mengatakan yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan karena Asif katiba Sulaiman. Nabi Sulaiman itu memiliki sekretaris, pencatat. Sekretaris namanya Asif. Dan Asif itu manusia. Wakana kana ya'lamul ismal a'zam. Dan Asif, namanya itu Asif. Asif ini mengetahui tentang nama Allah yang paling besar. Sehingga siapa yang mengetahui nama Allah yang paling besar, doanya mustajab. Wakana kana yaktubu bi amri Sulaiman. Dan dia itu yaitu Asif ini menulis apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman wayadfanahu tahta kursiyihi. Jadi perintah Nabi Sulaiman itu semuanya ditulis sama Asif dan sama Asif bukunya itu disimpan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Falamma mata Sulaiman akhrajahu syayatin. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, bukunya yang ditulis sama Asif ini dikeluarkan sama syaitan. Syaiton-syaiton itu mengeluarkan bukunya yang ditulis sama Asif dari perintah Nabi Sulaiman. Fakatabu baina kulli satraini sihran wa kufron. Tetapi sama syaiton ditambahi sama mereka. Sehingga setiap satu paragraf ditambahi sama syaiton ilmu sihir dan kekufuran. Sehingga dimasukkan sama syaiton-syaiton ini. Wa qalu hadzal ladzi kana Sulaiman ya'malu bihi. Kemudian sihir uh, syaitan itu mengeluarkan kitab di atas namakan Nabi Sulaiman itu kepada manusia. Kemudian mereka mengatakan inilah ilmu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya ketika membaca, dibaca oleh manusia, mendapatkan ilmu sihir dan kukufuran, fa'akfarahu juhalun nasi wasabuh. Akhirnya orang-orang bodoh itu mencaci maki Nabi Sulaiman, dan mengkafirkan Nabi Sulaiman. Wa waqafa ulama'uhum falam yazal juhaluhum yasubbunahu. Kemudian ulama-ulama mereka itu terus membela Nabi Sulaiman, tetapi tetap orang awam itu terus mencaci maki Nabi Sulaiman. Hatta anzalallahu ala Muhammad sampai akhirnya Allah taala membersihkan nama Nabi Sulaiman dari cacian makian mereka yaitu dengan firman Allah taala ini wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Intinya kalau kita melihat cerita ini bahwa yang dibongkar oleh syaitan itu adalah buku yang ditulis sama Asif. Buku yang ditulis sama Asif dan itu perintahnya Nabi Sulaiman tetapi sama syaitan-syaitan ditambahi tulisan-tulisan sihir dan tulisan-tulisan kufur. Setelah itu akhirnya manusia mereka mengira Nabi Sulaiman itu bisa kuat karena ilmu sihir. Sihir itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bukan hanya Nabi Sulaiman saja, tetapi sudah ada sejak zaman dahulu. Ini cerita yang pertama. Ini saya sebutkan cerita yang pertama yaitu ceritanya itu Nabi Sulaiman itu memiliki sekretaris Sekretaris itu nulis perintahnya Nabi Sulaiman, kemudian bukunya taruh di bawah singgah sana. Syaiton itu menambahi. Syaiton itu menambahi saja. Kemudian yang kedua, ada riwayat yang kedua, yang ceritanya sedikit berbeda. Dikeluarkan oleh Imam Ibn Jarir dari Imran bin Harith. Beliau berkata, Baina nahnu inda Ibni Abbasin Ketika kami duduk bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idza'ahu rajulun tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki. Faqala lahu, maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadanya, "Min aina ji'ta?" Kamu datang dari mana? Qala minal Iraq. Maka orang itu mengatakan, "Saya datang dari Irak." Qala min ayyih? Letaknya di mana pastinya Irak itu? Yaitu di mana dari Irak itu di mananya kamu di kota mana? Maka dia mengatakan minal Kufah. Kami datang dari kota Kufah. Qala famal khabar? Abdullah bin Abbas bertanya lagi, terus kabar yang kamu bawa dari Kufah itu apa? Apa yang terjadi di sana? Maka orang itu mengatakan tarok taraktuhum yatahaddatsuna anna aliyan kharijun ilaihim. Maka mereka mengatakan ya gitu orang itu mengatakan saya tinggalkan mereka dan mereka sedang ngobrol tentang Ali bin Abi Thalib yang datang ke sana untuk membawa pasukan Kufah yaitu pasukan Irak melawan Muawiyah yaitu dalam perang Siffin. Fafazia maka kagetlah Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan matakul apa yang kamu ceritakan? Yaitu apakah seperti itu benar terjadi? Lau sya'arna manakah nanisa'ahu. Jika memang ini itu terjadi seperti ini, kami tidak akan menikahi wanita-wanita mereka. Yaitu wanita dari orang-orang kufah. Walakosam namyiratahu. Dan kami tidak akan membagikan harta warisan mereka. Amma inni sa'uhadithukum anzalikan. Kata Abdullah bin Abbas, saya akan mengabarkan kepada engkau tentang mereka. Yaitu kejadian apa? Maka beliau mengatakan innahu kanati syayatinu yastariku nasam aminas sama. Sesungguhnya syaitan-syaitan terdahulu itu mereka terbiasa mencuri berita-berita langit. Fayaji fayaji'u ahaduhum bi kalimati haqqin qad ahad. Maka di antara syaitan itu ada yang mendengar kabar benar dari malaikat satu kabar. Faida curiba minhu sodak sidqun kadzdzaba ma'aha sabaina kadzbatan. Ketika orang itu atau syaitan itu membawa satu berita yang benar, maka dia campuri dengan 70 kedustaan. Fatusyrabaha qulubun nas. Akhirnya cerita-cerita ramalan-ramalan gaib ini diterima oleh hati manusia. Fa'atla Allahu alaiha Sulaiman alaihi salam. Maka ramalan-ramalan gaib, demikian juga ilmu-ilmu sihir dari syaitan-syaitan ini diketahui oleh Nabi Sulaiman. Yaitu Nabi Sulaiman mengetahui. Akhirnya sama Nabi Sulaiman dikumpulkan cerita-ceritanya syaitan-syaitan yang mencuri berita langit. Fadafanaha tahta kursihi. Kemudian dikubur buku-buku itu, kabar-kabar itu dikubur sama Nabi Sulaiman di bawah kursinya supaya tidak ada orang yang mengetahuinya. Falamma tuwfiya Sulaiman qoma syaitanu tariq. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, syaitan yang dulu mencuri mencuri berita langit itu membongkar kembali di bawah singgasananya kemudian mendapatkan sebuah buku. Ini buku kumpulan berita-berita gaib dari para syaitan yang disimpan oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya ketika dibongkar sama syaitan itu mendapatkan sebuah buku, syaitan itu mengatakan afala adullukum ala kunzihil mumanna. Wahai manusia, maukah kalian saya tunjukkan tentang kekuatan Nabi Sulaiman? Alladzi la kunzalahu mitlahu. Dan ini merupakan perbendaraan ilmu dan kekuatan Nabi Sulaiman. Tahtal kursi, ilmunya Nabi Sulaiman itu ada di, di bawah kursinya sehingga sananya Nabi Sulaiman. Fa'akhrojuh. Akhirnya manusia tertarik. Kemudian dibongkar. Maka mereka mendapatkan sebuah kitab. Fa'kalu hadha sihir. Setelah itu mereka mendapatkan ilmu sihir. Fatana Fatanasakhohal umamu. Kitab sihir itu mereka pelajari, mereka kaji, dan mereka praktekkan sampai keturunan-keturunan mereka hatta baqayaha ma yatahaddatsu bihi ahlul Iraq. Kata beliau dan ilmunya itu sampai sekarang masih dipakai di negeri Irak. Yaitu di negeri Irak yang tadi orang itu datang dari sana. Fa anzalallahu azza wajal maka setelah itu Allah taala ingin membersihkan namanya Nabi Sulaiman bahwa sihir itu bukan dari Nabi Sulaiman. Allah taala berfirman wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Jadi intinya di sini saya ringkaskan sejarahnya. Nabi Sulaiman itu termasuk dari raja Bani Israel. Dan Nabi Sulaiman itu datang jauh setelah Nabi Musa alaihi salam. Yaitu intinya eh, Nabi Sulaiman itu setelah Nabi Musa. Nabi Sulaiman itu memiliki kerajaan kerajaan yang hebat melebihi kerajaan bapaknya. Nabi Sulaiman itu bapaknya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Dawud memiliki kerajaan yang besar. Nabi Dawud itu seorang raja, demikian juga seorang nabi disebabkan dia itu membunuh seorang raja yang Bolin, Namanya Jalut. Namanya Jalut. Jadi sebuah cerita ini kalau saya urutkan dari awal ceritanya itu Nabi Musa ketika beliau itu selamat atau menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun sampai akhirnya Fir'aun ditenggelamkan. Maka Nabi Musa itu membawa Bani Israel untuk kembali ke kota mereka tempat tinggal mereka yang asli yaitu di Palestina. Karena Bani Israel, Israel itu aslinya orang Palestina. Nabi Yakub itu orang Palestina. Akhirnya ketika sudah diselamatkan sama Nabi Musa, Bani Israel yang di Irak eh, di Mesir, mereka dibawa kembali ke Palestina. Tetapi Palestina itu dijajah sama raja-raja yang zalim. Akhirnya Nabi Musa memerintahkan mereka untuk memerangi Memerintahkan umatnya untuk memerangi. Tetapi orang Bani Israel, orang Yahudi itu paling penakut. Akhirnya ketika diperintahkan, kata mereka, Inna fiha qawman jabbarin. Wahai Nabi Musa, di Palestina itu ada raja-raja yang kokoh, kuat, dan zalim. Kami tidak berani untuk masuk ke dalamnya. Akhirnya dipaksa lagi sama Nabi Musa salam. Jawaban mereka, Idhab anta warabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, sudah kamu pergi saja bersama Tuhan kamu, berdua, memerangi orang-orang kafir. Nanti kalau kamu sudah menang, kita baru masuk kota Palestina. Akhirnya, Nabi Musa tidak jadi masuk ke Palestina. Sampai Nabi Musa meninggal dunia, orang-orang Bani Israel tidak bisa kembali ke Palestina. Mereka tersebar. Tapi mereka tidak berani masuk ke Palestina. Sampai akhirnya datang seorang raja, Nabi juga, setelah Nabi Musa yaitu Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini seorang nabi dan dia seorang pemuda yang diajak Nabi Musa untuk belajar sama Nabi Khidir. Kalau kita baca surat Kahfi itu kan Nabi Musa ketika berangkat belajar sama Nabi Khidir itu bersama seorang pemuda disuruh bawa ikan. Siapa pemuda ini? Pemuda ini namanya Yusha bin Nun. Dia seorang nabi dan raja di raja. Akhirnya dialah yang membawa Bani Israel sampai bisa menaklukkan Palestina. Jatuh di tangan mereka. Nah Yusha bin Nun ini, dia ketika memerangi sampai akhirnya menaklukkan, setelah itu berjalan waktu lagi, terjadilah peperangan demi peperangan luar biasa. Peperangan demi peperangan itu luar biasa. Sampai akhirnya datanglah seorang raja, jadi terusir nanti Palestina, Yahudi diusir lagi, kemudian bisa menaklukkan lagi, diusir lagi, itu biasa. Karena Palestina itu negeri berdarah. Sejak zaman dulu. Setiap ada sebuah kerajaan yang kokoh, pasti ingin menaklukkan Palestina. Akhirnya, Bani Israel terusir kembali dari Palestina, kemudian datanglah seorang raja baru. Datang seorang raja, raja baru Kemudian raja ini uh, Tolut. Raja itu namanya Tolut memerangi lagi Jalut. Jadi Jalut itu penguasa juga di situ, raja yang zalim. Kemudian terjadi peperangan, kesepakatannya itu siapa yang membunuh Jalut, maka dia akan menjadi raja, pengganti Tolut. Tolut itu rajanya. Rajanya kemudian berjalan dari tempat yang jauh ke Palestina dengan kondisi yang panasnya luar biasa. Kemudian Talut itu mengatakan kepada prajuritnya, nanti Allah akan menguji kita dengan air. Yaitu ada sungai. Kita nanti akan berjalan melewati sungai yang sangat segar. Itu ujian. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum dari sungai itu, dia bukan golonganku. Tetapi siapa yang dia itu tidak minum dari air itu, atau yang minum cuma satu teguk, dua teguk, dialah pasukanku. Akhirnya ketika berjalan kehausan sampai banyak yang pingsan saking panasnya itu, mereka mendapatkan sebuah sungai yang sangat segar sekali. Akhirnya banyak orang yang terfitnah dengan air ini sampai mereka mandi, ada yang renang, ada juga yang minum dengan lahapnya. Yang minum dan mandi dengan banyak ini, dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kekuatannya habis. Sedangkan yang tidak minum dan yang minum cuma sedikit, mereka masih bisa melanjutkan, melanjutkan perjalanan. Dan jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya hanya sekitar 300 orang saja. Dari pasukan semuanya itu sekitar 1.120 pasukan yang tidak minum itu cuma 300 saja. Selain itu semuanya tidak bisa berjalan. Yang berjalan cuma sekitar 300 orang saja. Sampai akhirnya sampai akhirnya pasukan kecil inilah yang memerangi Jalut. Jalut penguasa dunia. Sampai Abdul bin Abbas mengatakan, penguasa dunia itu ada tiga, ada empat. Yang dua muslim, yang dua kafir. Penguasa dunia, sampai ratusan tahun mereka menguasai dunia. Yang dua muslim, yang dua kafir. Yang muslim itu, yang muslim, Zulkarnain dan Sulaiman. Terkenal Zulkarnain, penguasa dunia. Demikian juga Nabi Sulaiman. Kemudian yang kafir, Namrud. Namrud itu zamannya Nabi Ibrahim yang terjadi debat di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim debat sama seorang raja yang mengaku Tuhan. Terjadi perdebatan itu Namrud. Kalau Namrud, penguasa dunia sebagian ulama sejarah mengatakan sampai 400 tahun menguasai dunia. Dimatikan oleh Allah Ta'ala dengan seekor lalat atau nyamuk yang masuk ke telinganya. Sampai akhirnya mati. Kemudian yang kedua, penguasa dunia itu, yang kafir itu Jalut. Jalut ini termasuk penguasa dunia. Maka Tolut ini mengatakan kepada prajuritnya, "Wahai prajuritku, siapa yang bisa membunuh Jalut, maka dia saya nikahkan sama putri saya dan dia nanti akan menjadi raja setelah saya meninggal dunia." Akhirnya yang ikut perang itu anak kecil. Anak kecil itu karena bapaknya berangkat, anaknya diajak. Anaknya masih kecil. Namanya Dawud. Anak kecil itu namanya Daud. Rupanya ketika dia berangkat, rupanya dialah yang bisa membunuh Jalut. Yaitu Nabi Daud ini yang bisa membunuh Jalut. Sampai akhirnya ketika terbunuh, eh, Nabi Daud ini ketika sudah dewasa, menjadi Nabi, nikah sama putrinya Tolut. Eh, Tolut setelah itu dia menjadi raja. Maka dia menjadi seorang raja Nabi Dawud itu. Nabi Dawud meninggal eh, Nabi Daud meninggal dunia digantikan oleh putranya Nabi Sulaiman. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu penguasa dunia. Dan Nabi Sulaiman itu prajuritnya nggak sembarangan. Prajuritnya Nabi Sulaiman itu jin, demikian juga prajuritnya itu semua binatang, demikian juga angin, demikian juga awan, itu semuanya prajuritnya Nabi Sulaiman. Kekuatan yang dahsyat luar biasa Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman itu ketika menguasa dunia, kita pernah dengar cerita tentang Ratu Sabak dengan kalau kita baca surat As-Saba itu, surat Saba, itu kita akan mendapatkan cerita di situ tentang bagaimana negeri Saba. Saba itu sebuah negeri yang Allah Taala juluki dengan julukan Baljatun Toyibatun Warobun Ghafur. Sebuah negeri yang Allah Taala juluki dengan Baljatun Toyibatun Warobun Ghafur itu negeri Saba. Di mana Saba itu diaman. Sabah itu diaman Ketika zaman Nabi Sulaiman, Sabah itu yang menguasai adalah seorang wanita. Penguasanya itu adalah seorang ratu. Ratu Sabah. Seorang ratu. Sampai akhirnya terjadilah, silakan nanti baca surat An-Naml ada juga. Nabi Sulaiman itu ingin mengumpulkan semua binatang. Sementara itu ketika dikumpulkan di Palestina, semuanya diasam satu persatu. Binatang yang terlambat itu adalah burung hut-hut. Burung hut-hut itu burung memang paling banyak di Yaman. Kalau kita di Yaman, apalagi di Marib, di Marib itu ya negeri Sabah itu ya di Marib itu. Di Marib itu itu biasa kita jumpai burung hut-hut. Kecil burungnya itu kecil. Kemudian ketika berkicau itu cengkirnya terbuka. Warnanya kuning biasanya di sininya itu. Tapi biasanya burung hut-hut itu tinggalnya di tempat-tempat yang kotor. Itu kalau di sana itu banyak kalau di Yaman banyak sekali. Rupanya hut-hut itu telat, terlambat Akhirnya Nabi Sulaiman marah. Ketika sudah diabsen semua binatang, kok hud-hud belum datang, maka Nabi Sulaiman mengatakan, burung ini, hud-hud ini, kalau dia tidak datang, entah saya sembelih, atau saya azab, atau dia membawa alasan yang nyata. Kenapa dia itu terlambat? Ketika sudah ngomong selesai seperti ini, tiba-tiba baru datang hud-hud dengan capeknya. Datang dari Yaman. Datang dari Yaman, berangkat sampai ke Palestina. Sehingga Hudhud itu terlambat. Ketika terlambat, maka ditanya sama Nabi Sulaiman, "Wahai Hudhud, kenapa kamu terlambat?" Akhirnya Hudhud mengatakan, "Wahai Sulaiman, ahattu bima lam tuhid bihi." Saya mendapatkan sebuah ilmu yang kamu nggak tahu, wahai Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu diraja, Tapi rupanya Nabi Sulaiman pun nggak tahu. Maka ditanya, "Apa yang kamu dapatkan, wahai Hudhud?" Maka kata dia, "Saya mendapatkan ada sebuah kerajaan yang sangat besar dipimpin seorang wanita yaitu ratu dan saya dapatkan mereka itu sujud kepada matahari. Sehingga burung burung itu dia paling benci kesyirikan. Sampai akhirnya burung hut itu mengatakan, "Allah ya'budulillah." Kenapa mereka yaitu kerajaan itu mereka tidak menyembah kepada Allah taala? Kenapa mereka menyembah matahari? Itu intinya burung hut-hut itu mengingkari peribadatan sabak terhadap matahari. Dan memang mereka itu menyembah matahari. Ada tempatnya sampai ada, masih ada bekas-bekas peribadatan kepada matahari itu sampai sekarang masih ada. Di sana itu dinamakan dengan Ma'badu Syams. Tempat peribadatan pemujaan kepada matahari. Demikian juga bendungannya sampai sekarang masih ada. Walaupun sudah jebol, tinggal kecil bangun bendungannya itu. Dinamakan sekarang bendungannya itu dengan Sid Ma'rib. Bendungan Ma'rib. Sampai sekarang masih ada. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan saya ingin mengecek kamu itu benar atau tidak. Setelah itu dikirimkan surat kepada mereka. Datanglah surat ini dibawa sama burung hudhud. Dibawa ke Yaman. Setelah itu cerita panjang. Nanti silakan dibaca dalam surat an namal Adab. Intinya setelah itu Nabi Sulaiman itu ketika Ratu Sabah itu ingin datang ke Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman itu kumpulkan prajuritnya, pasukannya. Maka ditanya, siapa yang diantara kalian yang pengen yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Sabah? Nah, di situ Allah Taala berfirman, wakoma ifrit e, minal jinni." Jin ifrit itu termasuk prajuritnya Nabi Sulaiman juga. Dia mengatakan Nabi Sulaiman, "Akan saya datangkan sehingga sana Ratu Saba itu sebelum kamu berdiri." Setelah itu kata Allah Taala mengatakan, "Kemudian ada orang, ada orang yang mengatakan Wei Sulaiman akan saya datangkan sehingga sana Ratu Saba sebelum mata kamu berkedip. Sebelum mata kamu berkedip. Akhirnya ketika Nabi Sulaiman belum berkedip, tiba-tiba singgah sana sudah datang. Dari Yaman sudah pindah ke Palestina. Siapa orang ini? Siapa orang ini yang kekuatannya melebihi jin? Dan itu menunjukkan kata para ulama, manusia itu lebih kuat daripada jin. Ifrin itu jin, sedangkan orang ini ini manusia, tetapi kekuatannya lebih hebat daripada daripada jin. Siapa orang ini? Orang ini adalah sekretarisnya Nabi Sulaiman. Dia bisa mendatangkan uh, singgah sana Ratu Sabah itu sampai ke Palestina sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Matanya itu adalah Asif. Asif yang tadi kita ceritakan. Nah intinya Nabi Sulaiman ini kerajaannya luar biasa. Orang takjub dengan Nabi Sulaiman. Maka itu kesempatan berharga bagi syaitan untuk merusak keyakinan manusia. Akhirnya syaitan itu membuat sebuah buku sihir membuat sebuah buku sihir dikarang sama syaitan. Kemudian buku sihir itu ditaruh di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Akhirnya ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, seton-seton itu datang kepada manusia mengatakan Nabi Sulaiman itu bisa kuat, dia itu punya buku panduan. Buku panduannya itu di bawah singgasananya. Akhirnya ketika dibongkar di bawah singgasananya mendapatkan buku sihir mereka menganggap, manusia itu menganggap itu bukunya Nabi Sulaiman, padahal itu bukan Nabi Sulaiman yang menulis. Tetapi itu yang menulis adalah syaitan. Oleh karena itu Allah telah bersihkan nama, nama Nabi Sulaiman. Allah telah berfirman, Wa maka Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Nabi Sulaiman tidak mungkin kafir mempelajari sihir. Walakin nasyayatina kafaru. Tetapi yang kafir itu adalah syaitan-syaitan. Nah, maka itu Allah telah berfirman di sini, "Wattaba'u matatul syayatinu ala mulki Sulaiman." Orang-orang mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu satu-satunya, saya katakan satu-satunya raja yang bisa menguasai jin. Demikian juga raja yang bisa berbicara dengan binatang. Itu hanya Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman tidak dibolehkan. Tidak pernah ada. Maka itu Rasulullah SAW Nabi Muhammad itu pernah ketika beliau itu sholat datang jin ifrit membawa api di tangannya pengen dilempar ke mukanya Rasulullah SAW ketika lagi sholat akhirnya Rasulullah berlindung kepada Allah Taala sampai akhirnya padam apinya setelah itu ditangkap sama Rasulullah jin itu Rasulullah masih sholat waktu itu Kemudian jinnya itu dicekik sama Nabi Muhammad. Yaitu Rasulullah sholat menjadi imam itu tangannya mencekik. Para sahabat tidak ada yang tahu apa itu maksudnya. Setelah selesai Rasulullah SAW bercerita. Apakah kalian tahu apa yang saya kerjakan tadi? Para sahabat mengatakan oh, Allah wa Rasulullah alam. Kita nggak tahu ya Rasulullah ada apa. Maka Rasulullah cerita tadi ada jin yang ingin mengganggu sholat saya. Saya berindu kepada Allah Ta'ala. Akhirnya jin itu lemas. Maka saya cekik dan saya merasakan dinginnya air lurziat air liur jin yaitu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan saya punya niatan untuk mengikat jin itu di tiang masjid. Supaya orang itu bisa tahu bagaimana bentuknya jin yang asli. Tetapi saya langsung ingat doanya saudara saya. Yaitu doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa sama Allah Ta'ala. Rabbi habli mulkan. Layam bagi ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, berikan kepada saya kekuasaan kerajaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun setelah saya. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menguasai seperti Nabi Sulaiman menguasai. Menguasai jin, demikian juga menguasai binatang, berbicara dengan bahasa binatang, tidak ada yang bisa kecuali hanya Nabi Sulaiman. Oleh itu Nabi Sulaiman ini pasukannya jin banyak. Jin itu biasanya yang membangun bangunan-bangunan yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Bahkan jin-jin ini yang juga itu mereka ada yang sampai mengarungi samudra, mereka masuk ke dalam lautan, mencari permata. Demikian juga mereka yang bikin singgasana di atas lautan, singgasana bat, e, kaca di atas lautan itu jin-jin yang bekerja. Itu semuanya jin yang bekerja dan itu membutuhkan waktu yang lama. Bahkan Nabi Sulaiman itu bikin masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa itu dibikin sama Nabi Sulaiman dengan bangunan yang sangat megah sekali. Masjid Al-Aqsa itu itu dibangun pondasinya itu yang membangun adalah Israel. Yang membangun atau yang membuat pondasi Masjid Al-Aqsa itu adalah Israel. Nabi Israel. Nabi Israel itu adalah Nabi Nabi Yakub. Dan jarak pembangunan antara Ka'bah dengan Masjidil Aqsa Ka'bah dan Masjidil Aqsa itu semuanya kiblat bagi orang Islam. Orang Islam itu kiblatnya di Ka'bah, tetapi juga pernah kiblatnya di Masjidil Aqsa. Jaraknya 40 tahun. Jaraknya 40 tahun. Tetapi kalau Ka'bah yang membangun adalah Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Sedangkan Masjidil Aqsa yang membangun cucunya Nabi Ibrahim. Cucunya yaitu Nabi Yakub. Tetapi Nabi Yakub tidak bisa membangun besar. Sampai akhirnya zaman Nabi Sulaiman, pembangunan Masjidil Aqsa dibesarkan sama Nabi Sulaiman. Dengan bangunan yang sangat megah sekali. Tetapi ketika Nabi Sulaiman itu punya niatan untuk membangun, jin-jin sudah bekerja membangun, rupanya ajalnya Nabi Sulaiman itu datang. Nabi Sulaiman itu ajalnya datang. Akhirnya Nabi Sulaiman itu berdoa sama Allah Taala, "Wahai Tuhanku, kalaupun saya akan meninggal dunia, tolong wafatnya saya jangan seorang jin itu mengetahui. Jangan ada seorang jin yang mengetahui saya sudah meninggal dunia. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman sholat dua rakaat. Memakai baju kain kafan. Setelah itu Nabi Sulaiman berdiri. Untuk memantau kerjaan jin itu. Dan Nabi Sulaiman itu berdiri di atas tongkatnya. Ketika berdiri, meninggal dunia. Jin-jin gak ada yang tahu. Kalau Nabi Sulaiman itu meninggal dunia. Sampai akhirnya tongkatnya dimakan sama rayap. Itu butuh waktu panjang nggak sembarangan. Namanya tongkat dimakan sama rayap sampai rapuh. Itu kata para ulama mengatakan itu membutuhkan waktu setahun. Genap setahun dari kematian Nabi Sulaiman. Akhirnya rayap itu pun juga memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Sampai akhirnya patah tongkatnya itu. Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Ketika jatuh, jin baru sadar kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal dunia. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, Laukanu ya'lamunal ghaibat. Jika seandainya jin itu mengetahui perkara yang ghaib, malabitu fil azabil muhin. Tidak mungkin mereka itu mau bekerja dengan paksaan Nabi Sulaiman dengan kondisi sangat hina mereka. Tetapi akhirnya selesai semua pekerjaan jin itu selesai setahun. Itu disebutkan banyak oleh ulama ahli tafsir seperti itu sejarahnya. Maka dari itu, perhatikan ini, jika seandainya Nabi Sulaiman yang punya kerajaan besar, memiliki prajurit yang sangat hebat saja, bikin Masjidil Aqsa membutuhkan waktu panjang, maka kita jangan terpedaya dengan mitos-mitos yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu lebih hebat dari Nabi Sulaiman. Ya kan? Kita dulu pernah cerita, dengar cerita katanya ada candi, seribu candi. Ya kan? Dibangun cuma satu malam. Itu nggak masuk akal. Tidak masuk akal, itu cuma mitos dan banyak orang Indonesia yang terpercaya. Cerita-cerita wayang, ini hampir semuanya dusta semuanya. Itu cuma cerita rakyat, semuanya nggak ada yang benar. Coba kalau kita perhatikan misalkan, Fir'aun. Fir'aun kerajaannya luar biasa, terkenal zaman itu. Bikin piramid saja lama mereka bikin piramid. Walaupun hasilnya piramidnya itu besar dan luar biasa, tetapi itu butuh waktu yang lama. Oleh itu kalau mitos-mitos di Indonesia itu luar biasa. Bahkan ada seorang tokoh di Indonesia itu yang mengatakan Nabi Sulaiman itu orang Jawa. Orang Jawa. Bahkan Nabi Nuh itu orang Jawa. Kenapa? Karena katanya kapalnya Nabi Nuh itu ketika ditemukan, kayunya itu kayu jati. Dan kayu jati itu cuma orang orang Jawa saja, itu milik orang Jawa. Demikian juga katanya Nabi Sulaiman itu bikin bangunan yang megah tadi, yang dibawa sama jin itu, itu pit, itu kuil atau kalau kita ya candi-candi sekarang itu. Candi yang ada di Jogja itu. Yang ada di Klaten itu. Akhirnya kerajaan Nabi Sulaiman itu sekarang masih tersisa dengan namanya. Namanya apa? Namanya Sleman. Kalau di Jogja itu ada Sleman itu katanya itu itu tempatnya Nabi Sulaiman. Sedangkan Sabak, Sabak itu juga orang Indonesia. Samit tempatnya sekarang dikenal dengan Wonosobo. Ya, Sobo Wonosobo itu katanya kerajaan atau Sabak ini semuanya ngawur. Ya, kan? Sabah itu di Yaman, Nabi Sulaiman itu di Palestina. Oleh karena itu, cerita Indonesia itu yang terlalu berlebihan. Cerita-cerita, mitos-mitos yang semuanya palsu. Tetapi kita lebih senang dengan cerita seperti itu. Dari dulu kita senang sekali mitos-mitos seperti ini. Padahal tidak ada buktinya. Jadi maksud, maksudnya di sini, Nabi Sulaiman itu kekuatannya luar biasa. Nabi Sulaiman itu kekuatannya luar biasa. Dan kekuatan Nabi Sulaiman itu digandrungi oleh semua manusia. Maka itu kesempatan bagi jin untuk memasukkan kekufuran yaitu sihir di atas namakan Nabi Sulaiman. Akhirnya Allah Taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Orang-orang itu mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan, dibaca dan ditulis sama syaitan ala mulki Sulaiman pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Wa maka Sulaiman Sulaiman sama sekali tidak pernah kufur. Yaitu maksudnya kufur dengan ilmu sihir. Karena sihir itu kekufuran. Walakinna syayatina kafaru. Tetapi syaitan-syaitanlah yang kufur. Karena yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan. Bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Beliau kekuatan beliau bukan sihir. Tetapi kekuatan Nabi Sulaiman itu adalah mukjizat. Mukjizat dan mukjizat lebih hebat daripada sihir. Jadi Allah memberikan mukjizat dan mukjizat Nabi itu sangat berbeda dengan sihir. Bahkan sebelumnya yang kita ketahui eh, zamannya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pun pernah berhadapan dengan tukang sihir. Berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun. Akhirnya ketika tukang sihirnya Fir'aun itu melempar tali, berubah menjadi ular dan ularnya mendekati Nabi Sulaiman, eh, Nabi Musa Nabi Musa takut. Akhirnya Allah telah mengatakan, La takhaf innaka antal a'la, wahai Musa, kamu jangan takut. Kamu akan menang dalam peperangan ini. Dan rupanya, ketika Nabi Musa itu melempar tongkatnya, tongkatnya berubah menjadi ular besar, kemudian tali-tali itu dimakan sama ularnya Nabi Musa. Akhirnya tukang sihir itu langsung sujud kepada Allah Ta'ala. Mereka langsung bertobat. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Nabi Musa bukan sihir. Akhirnya ketika mereka sujud sama Allah Ta'ala, beriman sama Nabi Musa, Fir'aun marah. Sampai akhirnya mengancam. Kalau kalian tetap beriman sama Musa, la'uqatti'anna aidiakum wa arjulakum min khilafin. Akan kami potong tangan dan kaki kalian, wahai tukang sihir, bersilang. Kemudian kami salib kamu di atas tiang salib. Supaya kamu merasakan, kalian merasakan siapa yang paling keras azabnya. Akhirnya karena tukang sihir itu sudah mantap keimanan mereka, maka mereka mengatakan, Wei Fir'aun, kalau memang kamu itu ingin mengazab kami dengan siksaan seperti itu, dipotong kaki dan tangan bersilang, fakbima anta qadin, innama takbi hadhil hayata dunia. Silakan kamu siksa kami. Kami tidak mungkin murtad dari agama ini. Karena mereka tahu yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Dari mana taunya? Taunya itu kalau ilmu sihir tidak akan bisa merubah benda kepada wujud yang lain. Benda itu tetap itu. Tetapi bisa berubah kepada wujud yang lain itu mata kita yang melihat. Tali misalkan. Ketika tukang sihir itu melempar tali, Nabi Musa melihatnya itu menjadi ular. Tapi itu di pandangannya Nabi Musa. Bendanya tetap tali nggak akan bisa berubah. Oleh karena itu Allah telah berfirman, Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum tukang sihir itu menyihir mata manusia. Jadi yang disihir itu matanya. Bukan bendanya. Kalau tali nggak bisa berubah. Sedangkan yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Sehingga tongkat yang awalnya kayu, keras, bisa berubah menjadi ular yang ada daging, ada tulang, ada darahnya. Itu tidak bisa kecuali mukjizat dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu beda antara mukjizat dengan sihir itu beda. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu mukjizat. Sehingga Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin, Nabi Sulaiman bisa bisa bicara dengan binatang itu mukjizat. Sedangkan sihir tidak akan bisa seperti itu. Jika ada dukun yang mereka itu bisa menguasai jin, yang katanya mereka itu punya khodam, ini banyak, orang-orang seperti ini banyak, dan yang banyak sekarang itu dukun putih. Dukun putih itu lebih bahaya daripada dukun hitam. Dukun hitam atau ilmu hitam sekarang di masyarakat tidak laku. Tidak laku sekarang itu. Akhirnya sekarang dukun-dukun itu pindah ke haluan putih. Sehingga menamakan mereka itu ilmunya ilmu putih. Apa maksudnya ilmu putih itu? Adalah ilmu Islam. Seakan-akan itu adalah karomah. Karomahnya itu apa? Karena ritual-ritualnya itu kayak islami. Namanya kiai, namanya bukan dukun lagi, namanya kiai pakai sorban, pakai peci, sholat, atau pernah haji. Demikian juga terkadang dia itu ritualnya itu baca Quran dulu, kemudian setelah itu puasa 40 hari, itu biasa. Tetapi ritualnya tidak ada bedanya dengan dukun. Dukun ilmu hitam. Sama, cuma dohirnya itu seakan-akan islami untuk mengelabui manusia. Jadi itu biasa. Itu biasa, bahkan kita dulu ketika belajar seperti ini itu, biasa sebelum belajar itu harus puasa 40 hari dulu. Setelah itu harus sholat malam dulu. Kemudian zikirnya itu harus menyebut nama Allah setiap nafasnya. Kemudian nanti kalau pengen kebal, itu bacanya ayat wa idza batastum batastum jabarin. Dan memang bisa dapat ilmu seperti itu. Bisa menghilang, bisa terbang, bisa ditembak itu nggak mempan, itu bisa. Bisa, tapi itu semuanya dari syaitan. Itu semuanya dari syaitan. Kalau orang bertanya, loh kan kita itu yang kita baca kan zikir. Kok bisa-bisanya itu dari syaitan? Kita katakan, zikir itu yang dibaca bukan ditujukan untuk Allah Ta'ala. Tetapi zikir itu ditujukan untuk syaitan. Jadi walaupun sholat, puasa, itu ditujukan bukan untuk Allah Ta'ala. Tetapi ditujukan untuk syaitan. Sehingga walaupun mereka itu dohirnya itu putih. Tetapi tetap sama itu semuanya dari syaitan. Sesuatu yang tidak masuk akal itu berarti semuanya dari syaitan. Oleh karena itu, syaitan-syaitan ini lebih cerdas. Mereka akan mengikuti bagaimana cara yang terbaik bisa diterima oleh manusia. Kalau ilmu hitam zaman dulu terkenal. Tetapi ketika ada media, media itu semakin banyak, semakin masuk informasi-informasi ke negeri kita ini, akhirnya ilmu hitam itu sekarang tidak dipakai. Dengan banyaknya media. Kalau zaman dulu jarang media, media-media yang masuk itu informasi itu masih belum banyak yang masuk. Akhirnya kita itu mudah sekali ditipu. Media-media kita itu kan semuanya dukun semua. Sehingga film yang kita lihat dari kecil itu film horror. Itu apa film film seperti itu? Supaya dukun-dukun itu laku. Dengan Demikian juga kita ditakut-takuti dengan jin. Kemudian diiming-imingi dengan kesembuhan. Demikian juga dengan kekayaan. Itu semua dukun semuanya. Tapi sekarang karena dukun hitam itu nggak laku, akhirnya mereka pada pindah ke pindah ke putih. Seperti ilmu perdukunan, sekarang pada pindahnya ke rukyah. Ketika rukyah itu booming, rukyah itu booming di mana-mana, sampai masuk ke media, di televisi dan yang lainnya, akhirnya dukun sekarang nggak laku. Yang laku apa? Yang laku rukyah. Tetapi rukyahnya sama dengan perdukunan. Tidak ada bedanya. Maka itu rukyah yang syar'i Rukyah yang syar'i sekarang sudah sangat jarang sekali sekarang. Apalagi di televisi pun banyak rukyah-rukyah yang tidak syar'i, yaitu semuanya perdukunan semuanya. Dan ada juga di Pekalongan ada juga. Saya dapat cerita dari seorang teman itu bikin sebuah klinik rukyah padahal dulunya dukun. Dulunya dukun karena nggak laku, akhirnya bikin klinik rukyah atas nama itu Islami-Islami, rukyah. Kemudian nanti ada bekam, ada ini lalis sekarang itu. Kenapa? Karena kita terpedaya. Kebanyakan kita itu terpedaya dengan slogan-slogan seperti itu. Allah Taala di sini berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma Sulaiman walakinna syayatinu kafaru." Syaitan-syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra yang mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut dan mereka, yaitu syaitan-syaitan itu, mengajarkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Malaikat di Babilonia, namanya malaikat Harut dan Marut. Ini pembahasan panjang. Pembahasan Harut dan Marut itu panjang. Saya ringkaskan pembahasannya. Jadi terjadi perbedaan panjang di antara para ulama Siapa Harut dan Marut ini? Karena kalau kita baca ayatnya itu kalau kita baca wama unzila alal ini dan apa yang diturunkan kepada malake ini, malak malak dengan difathahkan lam malak itu itu artinya malaikat. Malaikat itu, itu yang rancu di sini. Ini yang rancu. Yang rancu itu karena lafadznya itu malak. Kalau lafadznya malik, malik itu raja. Kalau raja tidak rancu. Sehingga ulama-ulama tidak ada masalah dalam masalah itu. Tetapi yang rancu itu ketika ayatnya itu lafadznya ini, malak dengan difathahkan lamnya. Kalau difathahkan lamnya, itu jelas artinya malaikat. Berarti di sini Malaikat itu mengajarkan sihir. Malaikat itu mengajarkan sihir. Bahkan setelahnya kan Allah Ta'ala berfirman. Wa mayu alimani min ahadin. Keduanya, yaitu Harut dan Marut, tidaklah mengajarkan kepada seorang pun ilmu sihir. Hatta yakula innama nahnu fitnatun. Kecuali dua Harut dan Marut ini mengatakan kami itu hanya ujian. takfur, Janganlah kalian kufur. Perhatikan yang membuat iskal, yang membuat rancu di antara para ulama itu sampai perdebatan panjang dalam masalah ini. Malaikat, apakah mungkin mereka itu mengajarkan sihir? Padahal sihir itu kekufuran. Sihir itu kufur. Jika seandainya malaikat mengajarkan sihir, berarti malaikat mengajarkan kekufuran. Padahal malaikat itu makhluk yang suci. Allah Ta'ala sudah merekomendasi malaikat dengan firman-Nya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah taala. Mengajarkan sihir, mempelajari sihir itu sudah kufur walaupun tidak diamalkan. Maka kalau seandainya malaikat mengajarkan sihir, berarti malaikat mengamalkan praktek kekufuran. Kufur bukan maksiat sembarangan. Itu yang terjadi perbedaan panjang di antara para ulama. Akhirnya, di dalam memahami ayat ini, di dalam memahami ayat ini itu terjadi perdebatan panjang di antara ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan, yaitu intinya keluar dari kerancuan itu, untuk keluar dari kerancuan itu, ada yang mengatakan, Wama ungzila alal malakaini. Ma itu bukan dan apa. Kalau terjemahan kita kan apa. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Sebagian ulama mengatakan ma itu artinya tidak. Nah itu, jadi untuk keluar iskal itu, untuk keluar kerancuan itu, maka sebagian ulama mengatakan ma itu artinya tidak. Manafiyah. Itu bahasa Arab, indahnya bahasa Arab. Nanti makanya kalau kita belajar bahasa Arab itu, kita akan merasakan indahnya Al-Quran. Ma, ma itu, tulisan ma, wa ma, ma, dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Bisa terkadang pertanyaan. Ma takul, apa yang kamu makan? Itu pertanyaan. Terkadang ma itu artinya bukan. Ma akalna. Kami tidak makan. Padahal satu kalimatnya ma. Tapi artinya bisa bermacam-macam. Dan ma itu artinya juga terkadang eh, apa yang kita kerjakan. Macam-macam nanti ma itu banyak sekali. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa ma itu artinya dan bukan. Bukan Dan itu disebutkan juga oleh Imam Ibnu Jarir itu termasuk pendapatnya Abdullah bin Abbas. Ia mengatakan bukan, berarti artinya ayatnya itu syaitan itu mengajarkan kepada manusia ilmu sihir dan bukan ilmu sihir dan bukan yang diturunkan kepada dua malaikat. Berarti maksudnya kedua malaikat Harut dan Marut itu tidak diturunkan ilmu sihir. Jika diartikan Eh, seperti ini. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan ketika menafsirkan yaitu lam yungzilullah ussihra. Allah tidak menurunkan sihir kepada Harut dan Marut. Berarti kalau tidak menurunkan itu berarti ma itu artinya manafiyah. Tidak. Tapi ada juga yang mengatakan, ulama juga mengatakan ma itu artinya apa. Dan tadi yang kita terjemahkan tadi. Syaitan-syaitan mengajarkan kepada manusia sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Berarti malaikat itu juga diturunkan ilmu sihir. Ilmu sihir itu diambil sama syaitan, diajarkan ke manusia. Kalau seperti ini, iskal. Iskalnya, rancunya, malaikat itu suci. Apakah malaikat itu mengajarkan ilmu sihir? Disitulah nanti yang mengatakan ma itu alabi yaitu artinya itu dan apa yang diturunkan kepada malaikat terjadilah perbedaan lagi. Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi dua kabilah jin. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan uh, eh, Harut dan Marut itu raja, seorang raja, bukan malaikat. Ada juga yang mengatakan, wes alam, Harut dan Marut itu apa? Intinya perbedaan panjang, perdebatan panjang di antara ulama ahli tafsir. Kalau kita baca banyak tafsir, kita akan mendapatkan banyak perdebatan. Wallahu alam pendapat yang paling kuat bahwa Harut dan Marut itu adalah malaikat. Harut dan Marut itu adalah malaikat. Kalau orang bertanya, berarti malaikat itu mengajarkan sihir, padahal malaikat tidak pernah berbuat kesyirikan. Bagaimana cara menggabungkan antara dua dalil tadi? Dalil yang pertama bahwa malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dengan ungkapan bahwasanya diturunkan kepada dua malaikat sihir dan malaikat ini kalau mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, mereka mengatakan kami itu cuma fitnah bagi kalian. Maka bagaimana cara menggabungkan seperti ini? Maka kita katakan malaikat Harut dan Marut itu tidak pernah berbuat maksiat. Tetapi malaikat ketika mengajarkan ilmu sihir pun juga tidak berbuat dosa. Kenapa tidak berbuat dosa? Karena Allah memerintahkan malaikat itu untuk mengajarkan sihir. Perhatikan ini maksudnya, perhatikan. Maksudnya itu apa sih? Malaikat ketika mengajarkan sihir kepada manusia, malaikat itu sedang menjalankan perintah Allah Ta'ala. Sebagai ujian bagi manusia. Ketika malaikat mengajarkan perintah Allah, berarti malaikat tidak berbuat maksiat. Bahkan dia taat sama Allah Ta'ala. Bahkan malaikat itu taat sama Allah Ta'ala. Maka kita katakan, yang dinamakan maksiat itu, jika melanggar perintah Allah Ta'ala. Itu yang dinamakan dengan maksiat. Jadi gampangnya kita pahami gini. Secara gampangnya itu ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud sama Nabi Adam. Karena Nabi Adam diciptakan setelah itu Allah telah memerintahkan kepada malaikat di antara softnya malaikat itu kan iblis. Iblis itu kan termasuk barisan softnya malaikat dulunya. Maka diperintahkan semuanya, fasajadal malaikatu ajma'un. Semua malaikat sujud. Kecuali iblis yang enggan. Coba di sini, ketika Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan kepada semuanya itu untuk sujud, malaikat sujud. Iblis tidak mau sujud. Pertanyaan, berarti lebih hebat mana antara iblis dan malaikat? Coba kalau saya tanya, kalau seandainya iblis mengatakan, saya tidak mau sujud kepada selain Allah Ta'ala, saya ingin sujudnya sama Allah saja. Iblis itu kalau seandainya dia mengatakan, saya itu orang ahli tauhid, saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Saya pengennya itu sujud sama Allah Ta'ala saja. Kalau malaikat sujud sama Nabi Adam. Nah, pertanyaan di sini, ketika malaikat sujud sama Nabi Adam itu dosa enggak? Kita katakan tidak. Kenapa tidak dosa? Karena karena menjalankan perintah Allah Taala. Sekarang pertanyaan di sini, siapa yang memerintahkan untuk sujud sama Nabi Adam? Allah Taala. Maka ketika itu perintah Allah dijalankan sama para malaikat, malaikat itu walaupun sujud sama Nabi Adam, malaikat itu sedang beribadah sama Allah Ta'ala. Jika seandainya iblis mengatakan, wahai Tuhanku, saya tidak mau sujud kecuali hanya kepada engkau saja. Maka saya nggak mau sujud sama Nabi Adam. Saya itu orang ahli tauhid. Maka kita katakan berarti iblis itu malah bermaksiat sama Allah Ta'ala. Kenapa bermaksiat? Karena Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud Malah iblis itu tidak mau sujud, berarti iblis itu maksiat, melanggar perintah Allah Ta'ala. Kata para ulama, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam tidak lebih parah daripada malaikat mengajarkan ilmu sihir. Semuanya parah. Jadi kalau, kita lihat kondisinya, semuanya parah. Kenapa? Sujud kepada selain Allah itu hukumnya syirik. dengan ya sujud sama selain Allah itu kan syirik. Mengajarkan sihir juga syirik. Tetapi selama itu perintah Allah maka hukumnya dibolehkan. Sehingga antara malaikat yang mengajarkan sihir karena itu perintah Allah dengan malaikat yang sujud sama Nabi Adam itu juga perintah Allah Ta'ala. Maka ketika Nabi Adam diciptakan dan malaikat sujud, mereka dianggap yang taat sama Allah Ta'ala, maka demikian juga malaikat Harut dan Marut yang mengajarkan ilmu sihir Selama itu perintah Allah, maka malaikat itu juga taat sama Allah Ta'ala. Oleh itu kita katakan, Harut dan Marut itu malaikat. Harut dan Marut itu malaikat. Dan Harut dan Marut itu ketika mengajarkan ilmu sihir, Allah perintahkan memang untuk ujian sama manusia. Itu sebagai ujian bagi manusia, siapa yang bisa mengekang dirinya untuk tidak belajar sihir, maka dia itu yang selamat. Kalau dia tidak bisa mengekang dirinya sampai akhirnya dia berbuat si, e, belajar sihir sama Harut dan Marut, maka berarti dia itu tidak bisa mengekang dirinya. Oleh karena itu, saya akan bacakan perkataan Imam Ibnu Katsir. Belum mengatakan e, terakhir ketika menyebutkan banyak perdebatan ulama dalam masalah ini, beliau mengatakan Zahaba kafirun minas salaf ila annahu makana malakaini minas sama. Banyak ulama-ulama salaf itu yang berpendapat bahwa Harut dan Marut itu adalah malaikat yang diturunkan dari atas langit. Wa annahuma unzila ilal ardi. Dan mereka berdua diturunkan ke bumi. Fakana min amrihima magana. Dan rupanya diturunkan, mereka berdua mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Waqat warada fi dzalika haditsun marfu. Dan telah sampai kepada kita sebuah hadis yang marfu dari dikeluarkan Imam Ahmad yang bercerita masalah mereka. Wa ala hadza, oleh karena itu, coba perhatikan ucapan Imam Ibnu Katsir bagus sekali. Oleh karena itu, fayakunul jam'u baina hadza wa baina ma warada minad dalail ala ismatil malaikah. Maka cara menggabungkan antara ayat ini yaitu Harut dan Marut itu malaikat dengan ayat yang menunjukkan akan malaikat itu maksum tidak punya dosa. Bagaimana cara menggabungkannya? sabaqa fi Itu memang sudah Allah takdirkan dan memang Allah perintahkan kedua malaikat Harut dan Marut itu untuk mengajarkan kepada manusia ilmu sihir sebagai ujian bagi manusia. Fayakunu son lahuma. Oleh karena itu, mengajarkan ilmu sihir yang hukum asalnya syirik Hukum asalnya kufur, tetapi bagi dua malaikat itu tidak dihukumi sebagai kekufuran. Salah ta'aradu hina izin. Oleh karena itu, dua ayat ini tidak kontradiksi. Kama sabako fi ilmihi min amri iblis masabaqa. Kata beliau, cerita ini hampir sama dengan cerita iblis ketika diperintahkan sujud sama Nabi Adam. Innahu kana minal malaikat Iblis itu dulunya dari malaikat. Wa idkulna lil malaikatis juduli Adam. Ketika kami katakan kepada malaikat, Wahai malaikat sujudlah kalian kepada Nabi Adam. jadu. Semuanya sujud kecuali iblis yang enggan. Setelah itu kata beliau, Ma'an nasya'na Harut dan wa Marut ala ma dzukira mimma waqa min iblis. Eh coba anak-anak mainnya di belakang ya. Coba dibawa ke belakang nih. Kata beliau, dan kondisi Harut dan Marut itu lebih ringan daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Jadi maksudnya di sini itu intinya Harut dan Marut itu adalah malaikat. Harut dan Marut itu adalah malaikat dan Harut dan Marut itu diturunkan oleh Allah memang sebagai ujian bagi manusia. Ujian dan malaikat ini ketika mengajarkan sihir itu perintah Allah taala. Sehingga malaikat itu ketika mengajarkan sihir kepada manusia, apa kata mereka? Dua malaikat ini mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Harut dan Marut tidak mengajarkan sihir kepada manusia kecuali mereka semuanya berkata innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami itu hanya fitnah, ujian bagi kalian, maka kalian itu jangan uh, kafir dengan cara mempelajari seperti ini. Dan cerita tentang Harut dan Marut Tadi <clears throat> kita telah jelaskan, intinya Harut dan Marut itu malaikat. Diturunkan oleh Allah sebagai ujian untuk mengajarkan sihir, fitnah bagi manusia. Tapi saya ingatkan, cerita yang sohih tentang Harut dan Marut hanya itu saja. Cuma dalam Al-Quran saja. Sedangkan perincian panjang lebar dalam hadis semuanya tidak ada yang sohih. Semuanya tidak ada yang sahih ceritanya. Bahkan kebanyakan cerita-cerita dalam hadis tentang rincian Harut dan Marut itu semuanya cerita dari kalangan Bani Israel. Oleh karena itu terkadang cerita itu Allah sebutkan dalam Al-Quran tetapi tidak ada hadis yang menjelaskan. Nah, terus bagaimana kalau seperti ini? Sudah diam saja. Kita berhenti kepada Al-Quran. Dan Al-Quran itu banyak cerita-cerita yang Allah sebutkan global. Tidak dirinci sama Allah Ta'ala. Maka kita tidak usah mencari rinciannya. Misalkan gini saya contohkan. Tadi ketika saya ceritakan tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ketika mendatangkan singgasananya Ratu Sabak. Setelah itu kan Ratu Sabak datang ke sana. Datang ke Palestina. Ketika naik ke atas singgasananya itu, naik ke atas lautan. Tidak tahu kalau singgasana itu terbuat dari kaca. Setelah itu disingkap, Ya kan? Kemudian kan terlihat betisnya. Tapi ceritanya di sini, perhatikan ceritanya itu, apakah betisnya Ratu Saba itu ada burunya? Karena ada sebuah cerita terkenal, Saba itu kan campuran antara binatang dan eh, campuran antara jin dan manusia. Peranakan antara jin dan manusia. Jadi wajahnya cantik, tapi burunya buru binatang. Jasadnya itu binatang, kakinya itu kayak kaki kaki kaki kuda. Itu ada cerita banyak seperti itu. Tapi kita katakan wallahu alam. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Contohnya lagi, Nabi Sulaiman itu menikah nggak sama Ratu Saba? Menikah nggak? Wallahu alam tidak ada ceritanya. Al-Qur'an tidak menyebutkan. Al-Qur'an menyebutkan pertemuan antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba, tapi menikah nggak mereka berdua? Wallahu alam tidak disebutkan. Hadisnya pun nggak ada. Oleh itu kita mencari lebih detailnya itu malah itu tidak benar. Nabi Adam memiliki dua anak yang membunuh. Ceritanya sebutkan sama Al-Quran. Tapi siapa namanya? Tidak disebutkan sama Allah Ta'ala. Dalam hadis yang sahih juga tidak ada. Oleh karena itu, cerita-cerita untuk detailnya sebuah cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu kalau tidak ada hadis yang sahih, maka kita tidak usah mencari. Contohnya misalkan gini, kita mendapatkan cerita tentang Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Ada ceritanya dalam Al-Quran, tetapi tidak disebutkan sebabnya itu kok bisa seperti itu, kenapa sebabnya. Kenapa kok Nabi Musa itu belajar itu kenapa? Rupanya dalam sebuah hadis disebutkan sebabnya itu Nabi Musa itu ceramah. Ketika ceramahnya itu luar biasa, setelah itu ada orang yang bertanya sama Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, siapa manusia yang paling cerdas?" Nabi Musa mengatakan, "Saya." Akhirnya dihukum sama Allah Ta'ala supaya Nabi Musa itu belajar. Sampai akhirnya ceritanya sebutkan sama surat Kafir itu panjang lebar. Itu awalnya itu ada dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi ceritanya sohi, Riwayatnya sohi Kita bisa ambil. Tetapi kalau yang rinci-rinci yang lain. Ada beberapa riwayat yang baik. Contohnya cerita Harut dan Marut ini. Saya sebutkan, ini diantara ceritanya saja saya sebutkan sebagai pelajaran. Ini hadisnya lemah sekali. Hadisnya sangat lemah. Walaupun sering disebutkan sama para ulama cerita itu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar saya sebutkan annahu sami'a nabiyullahi Abdullah bin Umar itu pernah mendengar Rasulullah SAW. alaihi wasallam beliau bersabda inna Adam alaihi salam lama ahbatahu Allahu ilal ardi Nabi Adam ketika diturunkan di bumi qalat al malaikatu maka malaikat mengatakan kepada Allah taala Wahai Tuhanku, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhanku, apakah engkau akan jadikan di muka bumi itu orang yang akan menumpahkan darah dan orang yang akan merusak bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kami malaikat senantiasa memuji engkau ya Tuhanku. Wa nuqaddisu Maka Allah telah mengatakan, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Wahai malaikat, aku lebih mengetahui daripada kalian kalau Rabbana, nahnu Allah min bani Adam. Kemudian malaikat mengatakan, wahai Tuhanku, kami, malaikat, lebih taat daripada manusia. Kenapa kok yang engkau pilih adalah manusia bukan kita dari kalangan malaikat untuk meramaikan bumi? Akhirnya Allah telah mengatakan kepada malaikat, Halumma ini minal malaika. Wahai malaikat, kalau kalian ingin tahu siapa yang lebih bertakwa, siapa yang lebih kuat ketika diuji, datangkan kepada, tolong panggilkan atau carikan dua malaikat yang paling hebat di antara kalian. Akan kami uji ke dunia. Akhirnya dikeluarkanlah Harut dan Marut. Kata Allah Ta'ala, di sini maksudnya itu, Hatta nuh bitohuma ilal ardi. Akan kami uji dua malaikat itu, kami turunkan ke bumi, kemudian kami akan kami uji. farang burkei malan, bagaimana nanti dia itu beramal di dunia. Setelah itu kata malaikat mengatakan, Rabbana Harut wa Marut, wahai tuanku malaikat terbaik di antara kami itu adalah malaikat Harut dan Marut. Fakolala wallahi hatta lama bihadil kalimat milal. Kemudian setelah itu Harut dan Marut fa'ahbato ilal ardi. Harut dan Marut itu diturunkan ke bumi. Famustilat lahumaz zuhrah imra'atun min ahsanil bashar. Setelah itu ketika dia itu sudah turun ke bumi dua malaikat itu Allah menurunkan bintang. Bintang paling besar di atas langit itu diturunkan kemudian menjelma dalam wujud wanita. Wanita yang sangat cantik jelita. Datang kepada dua malaikat ini. Faja'at huma. Datang kepada malaikat Harut dan Marut. Fasa'alaha nafsaha. Kemudian wanita ini mengajak dua malaikat itu untuk berzina. Diuji dengan perzinaan. Fakolatlah wallah. Kata, yaitu ketika mengajak berzina, akhirnya dua malaikat ini juga tertarik berzina. Ketika melihat wanita yang sangat cantik jelita, tidak bisa menahan syahwatnya sampai akhirnya ngajak zina. Maka wanita itu mengatakan, saya tidak mau berzina sama kamu sampai kalian berdua mengatakan kalimat kufur. Akhirnya dua malaikat mengatakan, Wallahi la nusyriku billahi syai'a. Demi Allah kami tidak mau berbuat kekufuran. Maka wanita ini mengatakan, sudah kalau kamu tidak mau berbuat kekufuran, kamu bunuh saja anak kecil. Kalau kamu bisa membunuh anak kecil ini, maka kamu bisa berzina sama saya. Kalian berdua bisa berzina sama saya. Kata mereka berdua ini mengatakan, demi Allah kami tidak akan membunuh dua anak uh, anak kecil itu. Akhirnya wanita ini mengatakan, sudah kalau seperti itu kamu minum khamr saja. Kamu minum khamr saja. Akhirnya dua malaikat ini mengatakan, kalau khamr lebih ringan. Akhirnya dua malaikat itu minum khamr. Ketika minum khomer, mabuk, setelah mabuk dibunuh anak kecil, zina sama wanita itu, kemudian mengatakan kalimat kufur. Jadi mengamalkan tiga-tiganya. Setelah itu, dua malaikat ini ketika sudah berbuat semuanya, sudah berbuat syirik, mengatakan kalimat kufur, sudah berzina, sudah membunuh anak kecil, akhirnya fakhuyyira baina adzabid dunya wa adzabil akhirah. Mereka diberikan pilihan sama Allah Ta'ala untuk menerima azab dunia atau azab akhirat. Fakhtaro azab dunia. Akhirnya keduanya itu minta kepada Allah azab dunia. Ketika minta azab dunia, akhirnya mereka ditaruh di dunia. Setelah itu malah mereka menjadi ujian bagi manusia. Jadi cerita seperti ini, ini banyak disebutkan oleh ulama-ulama ahli tafsir. Tetapi kata Imam Mulgatir, tidak ada yang sahih. Cerita ini tidak ada yang sahih. Tadi saya ceritakan itu hanya cerita yang berkembang itu seperti ini. Maka jangan terpedaya dengan cerita ini. Saya cuma ceritakan itu maksudnya. Saya ceritakan ini cerita terkenal. Tetapi ceritanya tidak ada yang sahih. Oleh karena itu. Eh, kata Imam Nukathir. belum mengatakan. Ini coba perhatikan. Imam Nukathir saja sampai mengatakan. Setelah menyebutkan banyak cerita-cerita, riwayat-riwayat yang panjang sekali dalam kitab tafsirnya itu, beliau mengatakan waqat rawa fi qissati Harut wa Marut min jama'atin minat tabi'in. Cerita Harut dan Marut tadi itu telah diceritakan sama ulama-ulama tabi'in seperti Imam, Imam Mujahid, Imam Sudi, Imam Hasan Al-Basri, Imam Abu Qatadah, Az-Zuhri, Imam Muqatil dan yang lainnya. Wa qassaha khalqun minal mufassirin minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan cerita ini dibawakan dalam kitab-kitab tafsir. Baik kitab tafsir yang lampau, yang lama maupun yang baru-baru ini. Yaitu zamannya Imam Mudafir. Kata beliau terakhir beliau mengatakan, coba perhatikan. Wahasiluha raji'un fi ila akhbari Bani Israel. Tetapi cerita ini semuanya kembali ke cerita-cerita Bani Israel. Idh laisa fiha hadithun marfu'un sahih. Kenapa? Tidak ada sebuah hadith yang marfu' sampai Rasulullah dan yang sahih muttasilul isnad, sanatnya bersambung ila shadiqil masduq sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al maksum alladzi la yantiqu anil hawa. Seorang manusia yang maksum tidak bicara dengan hawa nafsu, tetapi yang dibicarakan cuma wahyu dari Allah taala. Maka beliau mengatakan wa zahiru siyaqil Qur'an ijmalul qissah. Kalau kita membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu hanya menyebutkan kisah yang mujmal saja, global. Min ghairi fastin, Al-Quran tidak pernah memerinci. Wala itnabin fiha. Demikian juga tidak pernah dipanjangkan ceritanya. Fanahnu nu'minu bima waroda fil Quran. Maka kita sebagai orang muslim, kita beriman yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran saja. Alama aradahullahu ta'ala. Dan itu cerita yang memang Allah inginkan. Diceritakan kepada kita. Wallahu a'lam bihaqiqatil hal. Sedangkan rinciannya secara panjang kita katakan wallahu alam, Allah yang lebih mengetahui. Kalau kita kita nggak mengetahui masalah ini. Jadi intinya Harut dan Marut itu memang malaikat, tetapi ceritanya hanya seperti ini saja. Malaikat diturunkan di Babilonia mengajarkan sihir, tetapi setiap orang yang datang belajar sihir, malaikat mengatakan innama nahnu fitnatun. Kami itu hanya fitnah, maka kamu jangan belajar sihir. Nanti insya Allah akan kita bahas panjang lebar tentang hakikat sihir. Kita belum membahas di sini tentang hakikat sihir, kita baru sampai ke cerita cerita sampai ke Harut dan Marut. Nanti insya Allah kita akan cerita tentang hakikat sihir. Nanti ayat selahnya itu nanti akan berbicara masalah sihir itu apa. Allah Taala nanti berfirman, "Fayata'allamuna namin huma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Manusia belajar dari keduanya sihir yang bisa mencari berikan antara seorang wanita, laki-laki dan istrinya. Nanti akan kita bahas sihir itu apa macam-macamnya, demikian juga pengaruhnya, demikian juga bagaimana strategi tukang sihir itu nanti akan kita sebutkan lebih panjang lagi pertemuan selanjutnya. Karena waktunya sudah habis. Tetapi insya Allah pertemuan selanjutnya masih membahas tentang uh, ayat ke-102 ini. Ya sampai di sini yang bisa kita sampaikan.